para akhwat rahimani wa rahimakumullah Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya rahmat dan barokahnya kepada kita. Yang pertama tentu kita tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Ini yang pertama. Dan ini nikmat yang harus selalu kita sadari. Nikmat atau kehidupan kita ini nikmat. Di antara buktinya ketika kita bangun tidur, apa yang kita baca ikhwan? Ya, apa? Doanya? Dan antum. Bangun tidur? Enggak doa. Innalillah atau gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusur. Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Pertanyaannya, kenapa kita mengucapkan alhamdulillah setelah kita bangun tidur yang berarti kita masih memiliki kehidupan? Kira-kira yang antum yang ikhwan sekalian alhamdulillah apa kira-kira? Yang pertama Nama Pak? Kesempatan apa? Iya, terus hidup ngapain? Oke, terus nomale, Pak. Bon. Paling enggak dua hal yang sangat penting ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal-amal saleh. Yang ini satu-satunya perkara yang benar-benar dicari dan diinginkan oleh orang yang mereka telah kehilangan kesempatan hidup. Insyaallah kita semuanya pernah dengar ayat hatta idza jaa ahatahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu hingga ketika kematian mendatangi mereka maka ucapan mereka adalah ya Rob Kembalikan kehidupanku agar aku bisa beramal saleh yang dulu tidak aku lakukan. Sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beramal saleh. Ini sebuah kenikmatan yang sangat besar. Karena ini satu-satunya yang akan diminta oleh orang yang mereka telah kehabisan waktu untuk beramal. Yang kedua, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mentaubati segala kesalahan yang kita lakukan. Yang ini juga merupakan kenikmatan tersendiri. Orang-orang yang mereka telah kehilangan kesempatan bertaubat. Maka ini juga merupakan musibah tersendiri bagi seorang atau dia melakukan perbuatan dosa dan dia belum atau kehabisan kesempatan bertaubat. Oleh karena itulah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa kesempatan kita masih diberikan kehidupan adalah untuk kita mewujudkan dua kesempatan besar ini, kesempatan beramal saleh dan kesempatan bertaubat dalam rangka menggugurkan dan menghapuskan segala kesalahan yang pernah kita lakukan yang tidak ada di antara kita yang tidak terjatuh dalam kesalahan kullu bani adam hatta wa khairul khatta'in at-tawwabun setiap anak Adam itu bukan hanya pernah melakukan kesalahan akan tapi khatta ini banyak melakukan kesalahan banyak atau sering terjerumus dalam kesalahan hanya terkadang orang tidak sadar kalau dia melakukan banyak kesalahan akan tapi kata Nabi SAW bahwa khairul khatta'in at-tawabun. Sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya khususnya sangat berterima kasih kepada para ustadz dan kepada kawan-kawan yang telah memberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim yang mudah-mudahan kedatangan kita ke sini semuanya sama-sama dalam rangka untuk ngalap berkah tabarruk dari banyak amal yang kita lakukan pada malam hari ini. Tabarruk karena kita saling bertemu di antara ikhwah kaum mukminin tabaruk dengan kita mendatangi masjid Baitullah tempat yang sangat barokah tabaruk dalam kerangka kita untuk munasohah saling memberikan nasihat di antara kita karena di antara hak seorang muslim adalah tanasuh dia saling memberikan nasihat ad-dinun nasihah sehingga ini pun perkara akan mendatangkan barokah di antara kaum muslimin. Dan mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan pada malam hari ini ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya yaitu dalam rangka kita bersama-sama mengingat apa yang pernah diwasiatkan, diajarkan, disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ajaran yang penuh dengan keberkahan yang kitab ini kitab yang Allah turunkan melalui Rasulullah sallam kitabun angzalnahu mubarakun ini kitab yang yang Allah turunkan yang penuh dengan barakah apabila kitab ini lihat dabbaru ayatihi ditadabur ayat-ayat ditadabur yakni ayat-ayatnya sehingga kita bisa mengambil faidah dari ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Dan mudah-mudahan kedatangan kita ke sini pun berlimpah ruah dengan nikmat paling tidak kita sudah menggenggam dunia utuh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bicara tentang kamus dunia kata Nabi man asbaha aminan fi sirbi wa mu'afan fi jasati wa indahu qutu yaumi ka'annahu hizat lahud dunya kata Nabi kita barang siapa yang dia melalui paginya dalam keadaan aman. Hari itu dia lalui dalam keadaan aman. Yang kedua, wa mu'afan fi jasadi. Jasadnya sehat. Yang ketiga, wa indau qutu yaumi dan dia pun punya yang dimakan maka kata Nabi ka'annahu hizat lahud dunia maka seakan-akan dia telah ya ini dikumpulkan untuknya dunia secara keseluruhan. Insyaallah kita aman pada hari ini nggak ada sesuatu yang membuat hati kita gelisah. Mudah-mudahan demikian dan insyaallah demikian. Yang kedua, insyaallah kita semuanya sehat. Buktinya kita bisa melangkahkan kaki ke sini Insyaallah kita semuanya dalam kondisi sehat, tidak berpenyakit. Yang seandainya toh kita menyimpan atau sedang menderita beberapa penyakit, mudah-mudahan kehadiran kita ke sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan sehingga kita pun dalam kondisi keluar dari masjid sehat sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita juga sudah Insya Allah punya cadangan makanan yang kita makan. Nah, orang yang mereka dikumpulkan Allah tentang tiga perkara ini, ikhwati sesungguhnya dia telah memegang atau dikumpulkan dunia seisinya. Karena memang dunia itu kurang lebih yang kita cari ya hanya tiga ini. Yang pertama apa tadi ikhwan? Aman. Yang kedua Sehat yang ketiga ada yang dimakan. Udahin aja yang dicari itu kurang lebih ini. Kalau kita kehilangan salah satu di antara tiga ini, dunia kita tidak sempurna atau tidak seakan tidak manfaat pula yang lainnya yang kita miliki. Bapaknya, antum masya Allah Suki sembarang kalir punya duitnya akeh sawayombo kemudian omahnya makrong-makrong anaknya akeh istrinya akeh <laughs> punyanya Masya Allah kemudian sehat Walhamdulillah sehat tapi hari itu Anda hatinya dibuat gelisah karena ancaman yang betul-betul membuat hatinya tidak tenang. Maka kegelisahan hati ini menjadikan nikmat yang lain itu seakan tidak akan bermakna lagi. Itu Masya Allah, sudah kecukupan semuanya, kemudian ada ancaman nanti tunggu setengah delapan sudah pindah ke kubur. Teratapan terus hatinya. Sehingga duit yang pirang-pirang karung, kemudian rumah yang megah, itu semuanya seakan-akan sudah hilang, nggak ada maknanya. Sama dengan seandainya anda masya Allah aman, nggak ada apa-apa, makanan banyak wong dia bisa wong dia kaya punya duit banyak orang jual makan juga banyak tapi minta maaf anda setruk ngatang-ngatang neng neng duur kasur ya kasurnya ya omahnya ya WC-nya kamar mandinya maka kekayaan yang banyak dan Eh, keamanan ikhwan seakan-akan gak ada maknanya ketika sorak diberikan musibah yang demikian. Sehingga kalau dia dikumpulkan Allah tiga perkara ini sesungguhnya seakan-akan dia telah memegang dunia secara keseluruhannya. Ikhwan fillah. Tema kita pada malam hari ini yang diminta panitia apa judulnya ikhwan? lelah dikejar dunia. Yang mengejar antum, dunia mengejar Anda atau Anda mengejar dunia? <laughs> yang lelah yang mengejar atau yang dikejar? <laughs> Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Yang hakikatnya apa yang akan kita bahas pada malam hari ikhwan sekedar untuk mengingatkan posisi kita sekarang ini di dunia. Untuk memperjelas bagaimana kondisi kita sekarang di dunia ini dan bagaimana kita mensikapi tentang kehidupan dunia yang ada di depan mata kita. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membelah manusia berkaitan dengan kehidupan dunia ini menjadi dua belan besar minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada menginginkan akhirat sehingga sama-sama jasadnya manusia jasad kita di atas permukaan bumi menjalani kehidupan dan melakukan aktivitas apa yang memang dibutuhkan akan tapi berkaitan dengan iradah berkaitan dengan niat maksud tujuan dan kehendak tentang kehidupan yang ada di depan mata kita ini ada di antara manusia yang mereka menginginkan dunia ansih dan ada orang yang mereka pikirannya dan irodahnya menerawang untuk mendapatkan kampung akhirat. Dua-duanya akan beraktivitas sebagaimana apa yang ada dalam hati dan kepalanya. Orang yang mereka irodahnya dari irodah kepada kehidupan dunia, maka semua gerakan hidupnya akan mencerminkan tentang apa yang menjadi apa yang tersimpan dalam hati dan pikiran dia. Demikian pula orang yang mereka irodahnya adalah irodah kampung akhirat. Mereka pun juga seluruh kehidupannya akan mencerminkan kehidupan orang yang mereka menginginkan kehidupan akhirat. Baik-baik orang Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Talib, beliau ketika memberikan nasihat kepada salah seorang di antara sahabatnya beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil uh, wartahalatil akhirah mukbilatan wa kullu minhuma banun fakunu min abna'id fakunu min abna'il akhirah wala taqunu min abna'id dunya beliau mengatakan diantaranya yang maknanya dunia ini berjalan meninggalkan kita dunia ini berjalan meninggalkan kita sehingga Ketika seorang dia mengejar dunia, terkadang kadang dia kencang sekencang-kencangnya mengejar dunia, sampai jantungnya pedot habis, sampai dia kemudian masuk ke kuburnya, dia masuk kubur, dunia terus jalan meninggalkan kita dia bertemu dengan kampung akhirat dalam keadaan tidak siap dan dia ditinggalkan dunia yang dulu dia kejar-kejar sampai melelahkan kehidupannya. Wartahalatil akhirah mukbilatan dan akhirat itu berjalan untuk menyambut kita. Sehingga kemanapun kita lari dan kemanapun kita menjauh, bagaimanapun kita menjauh dan lari dari kampung akhirat, pasti kita akan bertemu dengan kampung akhirat. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat dan menegaskan ketahuilah fakullu min huma banun dua-duanya ini dunia dan akhirat memiliki para penggemar memiliki para penggemar ada yang mereka menjadi abna'u dunia anak-anak dunia sehingga dia besar menyusu dari kecil sampai tua dia berinduk kepada dunia sehingga dunia tempat kembalinya segala-galanya Cintanya, bencinya, marahnya, permusuhannya, ridhonya, usahanya, berhenti dan bergeraknya totalitas anak untuk kembali kepada dunia. Demikian pula akhirat memiliki abna, memiliki anak-anak, memiliki para penggemar dan Ali bin Abi Thalib sebagai seorang yang alim dan mengetahui tentang hakikat kehidupan Beliau mengarahkan kepada kita fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah anda anak-anak akhirat dan jangan anda menjadi anak-anak dunia. Jasad kita sekarang ikhwan di atas dunia atau dia di tengah-tengah kehidupan dunia di permukaan bumi akan tapi jadikan hati dan pikiran kita menerawang dan usaha kita adalah gerakan cerminan hati kita yang memiliki cita-cita kepada kampung akhirat. Ya fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib sesungguhnya pula apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang mengetahui tentang yang terbaiknya untuk kita dan Allah yang paling baik dalam mengarahkan apa yang terbaik untuk kita. Dan Allah telah memberikan arahan dengan dengan kasih sayang Allah kepada hambanya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minat dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam ayat ini ikhwan memberikan prinsip-prinsip yang sangat penting sebagai seorang abnaul akhirah. Anak-anak akhirat. Bagaimana dia menjalani kehidupannya di dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala arahkan. Wattaqi Fima ataqallahu daral akhirah. Yang pertama, carilah oleh Anda kampung akhirat. Bagaimana caranya? Dengan semua yang telah Allah berikan kepada Anda, jadikan aset untuk mencari kampung akhirat. Dengan semua apa yang telah Allah berikan kepada Anda, jadikan untuk mencari kampung akhirat. Satu. Yang kedua, wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan lupakan bagian Anda di dunia karena memang dunia sesungguhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Untuk kita nikmati sebagai hamba Allah dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'an. Allah yang menciptakan semua yang ada di permukaan bumi, semua yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ini. Allah ciptakan lakum untuk kalian wahai para hamba Allah dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi sayang sebagaimana kata al-Imam Ibnu Al-Qayyim manusia lupa dibuat asyik dengan apa yang Allah ciptakan untuk dia dan dia lupa dengan Allah yang menciptakan yang manusia diciptakan untuk Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengenal Allah dan dalam rangka beribadah kepada Allah. Inilah Allah, inilah tujuan puncak Allah menciptakan makhluk dan menciptakan kita. Yang pertama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mewujudkan penghambaan makhluk kepada Allah semata. Ini sebagaimana di dalam ayat yang insyaallah sering kita dengar, ikhwan. Yang di sana yang disampaikan para ustadz kita insya Allah. Allah katakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu la yatanasalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahatta bi kulli syai'in ilma Dialah Allah yang telah menciptakan langit yang tujuh dan bumi yang semisal penciptaan langit Lalu masing-masing ciptaan Allah itu Allah turunkan amr yang kita kenal dengan istilah kita dengan hukum alam. Untuk apa Allah ceritakan penciptaan Allah tentang langit, tentang bumi dan semua yang ada di antara langit dan bumi. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahatta bi kulli syai'in ilma agar kalian tahu tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pertama ketika kita belajar dan dan menerawang semua ujung atau sisi-sisi alam semesta yang ada ini ikhwan sesungguhnya tujuan puncaknya itu adalah lita'lamu agar kita mengenal agar kalian tahu tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan itu semuanya. Ini yang dikenal dengan istilah ini tauhidu tauhidul ilmi al-i'tiqadi yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala, keyakinan-keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Semua yang kita pelajari tentang alam semesta ini sesungguhnya atau seharusnya mengantarkan kepada kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah perjelas lagi secara rinci tentang siapa itu Allah dalam pembahasan lewat wahyunya melalui pengenalan nama-nama dan sifat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Bukan hanya untuk tujuan ilmu ini saja. Allah menciptakan kita. Akan tapi yang kedua dan ini yang menjadi inti tuntutan yaitu wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Aku ciptakan manusia dan jin tidak lain dalam rangka agar mereka beribadah kepadaku liyabuduni ay eh, liwahiduni maksudnya beribadah kepada Allah adalah mentauhidkan Allah sehingga ibadah yang ditotalitaskan hanya untuk Allah semata Ikhwanibillah untuk tujuan besar untuk dua tujuan besar ini Allah menciptakan para makhluknya dan untuk mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dunia dan seisinya Allah peruntukkan kepada manusia huwallazi lakum ma fil ardi Allah ciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Sayang, sebagaimana kata Alim Ibnu Qayyim, manusia dibuat lupa dengan apa yang Allah ciptakan untuknya. Dia lupa kepada tugas yang Allah bebankan kepada dia agar dia tercipta untuk Allah Subhanahu wa taala. Dunia Allah ciptakan linas. Dan manusia Allah ciptakan untuk liya'budullaha agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi manusia dibuat lupa oleh syaitan bagaimana dia asyik dengan apa yang Allah ciptakan untuknya kemudian diputus dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala Allah pesankan wala tansana sibaka minat dunia dan jangan kamu lupakan bagian anda berkaitan dengan kehidupan dunia Silakan anda nikmati dunia sepanjang itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. yang penting tidak melupakan hamba kepada Allah yang ketiga wa ahsin kama ahsanallahu ilaih dan perbuat ehsanlah anda kepada makhluk atau berbuat ihsanlah anda baik kepada Allah dan kepada makhluk sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada anda. Ihsannya Allah kepada makhluk tidak bisa kita hitung. Nikmat yang Allah turunkan kepada kita tidak bisa kita total. Wama wama uh, wama bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Tidak ada satupun nikmat yang Anda rasakan, ikhwan yang kita rasakan kecuali nikmat ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seandainya setiap kita berusaha untuk menghitung meng mengkalkulasi jumlah nikmat Allah, Allah katakan Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya anda berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti Anda tidak akan bisa. Alhamdulillah, setiap nikmat itu menuntut kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Setiap nikmat yang kita kenal itu menuntut kita untuk mensyukuri nikmat itu dan wallahi kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Kenapa? Kira-kira. Wallahi kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Kenapa kira-kira? Manusia tidak puasnya. Antum? eh, kemampuan terbatas. Jadi iya kan? Sudah. Yang lain? Bila, kalau menghitung saja kita tidak sanggup, apalagi mensyukuri. Antum yang bisa hitung aja belum tentu antum bisa mensyukuri nikmat itu. Sekarang umpamanya antum tahu nikmat yang antum terima dari Allah itu sepuluh jumlahnya umpamanya 10 gitu. Yang sepuluh ini saja belum tentu kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu mata itu nikmat, tapi berapa banyak di antara kita yang tidak pandai mensyukuri nikmat mata. Kita tahu sehat itu nikmat, Berapa banyak kita yang tidak pandai mensyukuri nikmat sehat. Yang tahu saja kita tidak mungkin atau kita sangat jarang sekali yang sampai bisa mensyukuri setiap nikmat tersebut. Apalagi kalau kita tidak tahu bagaimana kita akan bisa memaksimalkan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kita lemah dan Allah tahu kalau kita tidak mungkin bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah inginkan kesadaran kita tentang kita ini berlimpah ruah dengan nikmat Allah. Lalu kita berusaha maksimal mensyukurinya. Lalu kita menyadari kekurangan yang kita lakukan. Sehingga kita betul-betul memiliki rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rasa malu ini akan tumbuh apabila yang pertama Anda muhasabah terhadap diri Anda, lalu yang kedua Anda mengenal kekurangan Anda di dalam mewujudkan ubudiah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan muncul rasa malu. Ikhwani billah rahiman wa rahimakumullah. Allah menginginkan kita berbuat ihsan, satu ihsan kepada Allah, yang ihsan kepada Allah seperti yang dikatakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal hadisnya tentang hadis Jibril ketika Jibril tanya kepada Nabi tentang ihsan. Bagaimana? Nih. Antum? Ihsan adalah anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Anda melihat dan kita tidak mungkin dan di dunia kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu apa maksudnya dan ini tingkatan yang paling tinggi dari ihsan. Ihsan di dalam hadis itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama tingkatan makom musyadah. Makom musyadah. Yaitu makom di mana seorang hamba dia seakan-akan menyaksikan totalitas kesempurnaan dan keagungan sifat Allah Ta'ala sehingga dia bisa sehingga dia bisa menghadirkan keagungan Allah, kesempurnaan sifat Allah dan itu sesuatu yang betul-betul dia bisa rasakan kenikmatan lezatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akan merasakan lezatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyaksikan tentang yakni kesempurnaan dari sifat-sifat Allah ka'annahu tarah seakan-akan ka'annaka tarah seakan-akan Anda melihat Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu ikhwan insyaallah kita lanjutkan dari syak mudah-mudahan manfaat dan kita istirahat sebentar untuk kita salat isya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh